Nah, yang berikut yang terakhir mustahikul zakah yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat barakallahu fikum disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من Allah wallahu alimun hakim Sesungguhnya sodako itu untuk fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim yang yang yang punya utang, fisabilillah dan ibnu sabil. Delapan. Namanya eh, Al-Asnaf Al-Thamaniyah. Delapan golongan, delapan pihak yang berhak menerima zakat. Al-Thamaniyatul Asnaf. Yang pertama dan yang kedua, fakir miskin. Ini jelas fakir miskin termasuk di dalamnya. Ada yang mengatakan fakir miskin sama, ada yang mengatakan uh, beda. Ada yang, yang, yang membedakan mengatakan fakir lebih parah daripada yang miskin. Kalau miskin mendapati makan hari itu saja, besok wallahu alam. Kalau fakir tidak ada makanan hari itu apalagi esokan hari. Na'am barakallahu fikum. Jadi wadah kalau fakir miskin ya. Yang berikutnya amil. Amil amil zakat. Yang dimaukan dengan amil zakat adalah pihak-pihak yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah sebagai amil zakat. Mereka diberi sesuai dengan kadar amalnya walaupun orang kaya. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin wa amal wukala li fartin minan nas fi tawzi'i zakatihi falaisu minal amilina 'alaiha. Adapun wakil-wakil yang ditunjuk oleh individu-individu orang dalam membagikan zakatnya, maka dia bukan termasuk amil. Misalkan uh, saya punya uang uh, saya uh, saya termasuk orang yang terkena zakat. Sekian puluh juta. Saya menunjuk Pak Mul, Mulyani, Pak Mul tolong zakat saya antum bagi di Pangkalan Bun. Pak Mul bukan ambilnya pemerintah, wakilnya saya. Maka Pak Mul bukan termasuk amil, tidak mendapatkan apapun dari wikalahnya. Paham ya? Cuma dapat pahalanya nah, dapat pahala, nggak dapat bagian daripada uh, zakat tadi. Sehingga yang namanya amil adalah pihak yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah sebagai amil zakat untuk mengambil zakatnya muslimin dan menjaga mengalokasikan zakatnya kaum muslim. Barakallahu. Yang ke empat muallaf. Yang namanya muallaf ini banyak maknanya. Termasuk mu'allaf adalah orang kafir yang diharapkan masuk Islam. Dia masih kafir. Tapi diharapkan masuk Islam. Yang kedua, orang kafir yang jahat dikasih zakat untuk meredam kejahatannya. Yang ketiga, orang yang baru masuk Islam yang masih lemah keimanannya juga namanya muallaf barakallahu fikum dikasih untuk menguatkan keimanannya ini semua namanya muallaf ya umumnya kita mengatakan yang namanya muallaf yang baru masuk Islam itu jelas tapi nggak cuma itu ya Pak yang termasuk muallaf orang yang diharapkan masuk Islam dikasih harta zakat supaya dia um, mengetahui keindahan Islam masuk Islam atau orang kafir jahat. Apalagi bukan kafir ya. Yang fasik jahat. Yang dikhawatirkan kejahatannya. Maka diredam dikasih zakat. Supaya teredam kejelekan-kejelekan dia. Itu namanya mu'allaf. Yang ke yang kelima ar-riqab. Ar-riqab adalah budak yang mukatab. Namanya abdun mukatab. Budak mukatab yaitu budak yang membeli dirinya dari sang tuan dengan membayar sejumlah uang. Ini budak kepingin merdeka. Dia ingin membeli dirinya dari tuannya. Pak, saya merdeka. Saya harus bayar berapa ini? Ya sudah, kamu merdeka kalau kamu mampu membayar uang diri kamu sendiri 50 juta. Sepakati begitu. Maka dia dibantu dengan harta zakat supaya cepat bebas dari perbudakannya. Demi Abdul Mugadab mugatab. Nameho. Barakallahu fikum. Termasuk dalam bab ini ya, kawan. Ialah e, harta zakat digunakan untuk membeli budak-budak muslimin. Jadi muslim, muslim yang diperbudak dibeli kemudian dimerdekakan. Termasuk pula dalam bab ini kaum muslimin yang ditawan oleh orang kafir. Muslimin yang dalam tawanan perang orang-orang kafir. Pemerintah bisa membebaskan mereka menggunakan uang zakat. Ini semua dimasukkan dalam kategori ar-riqab. Tiga tadi ya budak yang membebaskan diri sendiri atau penguasa membeli budak dibebaskan atau penguasa membebaskan muslimin tawanan perang. Yang keenam. Yang keenam al-gharimun. Orang-orang yang terlilit utang. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk mengembalikan utangnya. Tapi kalau dia utangnya banyak tapi punya kemampuan bayar, nggak masuk. Ada ketentuannya. Orang yang terkena hutang dan tidak punya kemampuan sama sekali untuk membayarnya, maka dibantu dengan harta zakat. Makmul utang sekian juta, terus usahanya lancar, sawitnya lancar, Ada dapat zakat. Usaha sendiri, kumpul-kumpul bayar, kumpul-kumpul bayar, kumpul bayar. Jadi paham insya Allah ya. Sehingga yang dikatakan e, orang yang berhutang, yang betul-betul jatuh. Bangkrut, kurut jatuh, tuh. Tidak mampu untuk membayar hutang. Maka dibantu dengan uang zakat. Paham ya kawan? Nah. Barakallahu fikum. Yang ke yang ketujuh adalah fisabilillah. Yang dimaukan dengan fisabilillah ialah para mujahidin Orang-orang yang berjihad fi sabilillah dengan jihad yang syar'i, dengan komando pemerintah. Adapun jihad yang enggak syar'i enggak masuk. Harus jihad yang syar'i dengan komando pemerintah. Itu uang zakat bisa digunakan untuk bekalnya mujahidin, bisa pula digunakan untuk membeli persenjataan untuk mujahidin. Itu namanya, namanya ini pendapat jumhur ulama. Fi sabilillah ini. Sebagian ulama mengatakan kalimat fi sabilillah itu umum, meliputi semua yang fi sabilillah. Semua yang fi sabilillah, mujahidin, fi sabilillah, para ulama-ulama yang waktunya habis untuk dakwah, fi sabilillah, para dai-dai yang waktunya habis untuk dakwah, bisa Fisabilillah, para tulabul ilm, para pencari-pencari ilmu yang nggak punya bekal untuk belajarnya. Fisabilillah. Al-Muhim semua yang fisabilillah dikategorikan dalam uh, poin yang ketujuh ini. Ini pendapat sebagian ulama. Ada lagi yang mengatakan bisa fisabilillah lebih umum lagi, yaitu untuk al-masalihul ammah lil muslimin untuk kemaslahatan umum semua kaum muslimin. Itu dimasukkan fi sabilillah. Tahu bedanya enggak? Kalau mujahidin, khusus mujahidin. Tapi kalau yang poin yang kedua itu untuk orang tertentu yang kategorinya fi sabilillah. Kalau yang ketiga umum untuk semua kemaslahatan kaum muslimin. Ini pendapat-pendapat yang disepakati oleh para ulama. Yang terakhir yang kedelapan namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu musafir yang kehabisan bekal ketika safar. Maka dia bisa dikasih uang zakat untuk sampai ke tempat tinggalnya. Walaupun musafir itu di tempat asalnya orang kaya. Yang dibahas sekarang musafir kehabisan bekal. Ini kalau dulu terasa ya. Dulu zaman untuk Hmm, kalau musafir menggunakan kuda, menggunakan onta, menggunakan himar, menempuh jarak sangat jauh, tidak ada hotel, tidak ada warteg, tidak ada masakan padang atau apa gitu ya. Nah, ya adanya penduduk. Maka mau nggak mau kalau orang zaman dahulu safar membawa bekal, bawa makanan, bawa minuman gitu. Ternyata dia kurang perhitungan atau bagaimana atau atau atau, atau, atau gimana ya kan? Dia habis bekalnya tidak bisa pulang. Apa ini? Maka dia bisa uh, mencari penduduk dan menyampaikan kepada mereka dia musafir, habis bekalnya minta uang zakat. Maka dikasih dari uang zakat yang cukup untuk sampai ke tempat asalnya. Itu musafir. Walaupun ini musafir di tempat asalnya kaya raya, nggak ada ada masalah. Barakallahu kalau zaman sekarang ini apa ya Pak? Di zaman sekarang ini di antara yang dimasukkan oleh para ulama ialah para jamaah haji. Para jamaah haji yang ketiga haji bekalnya habis. Nah, tergambar nggak ya? Sedikit tergambar. Ya kalau pulang sih bisa pulang, tapi ya di sananya sengsara ya. Nah, jamaah haji kemalingan. Dia bawa semua harta bendanya, uang-uang segala macam, kemalingan, dicopet, entah di jalan, entah di apa, entah di apa, akhirnya dia sebatang kara. Ya bisa makan sih. Makan di mana ya, Pak? Dari rangsuman pemerintah itu selama di Mekah, eh selama di Madinah eh, pemerintah yang menanggung dan selama manasik haji penguasa yang menanggung, yang menanggung. Tapi selain itu dia harus makan sendiri dikasih bekal 1.500 real oleh pihak pemerintah kita ini. Untuk apa ini? Untuk makan selama di Mekah. Hmm, gitu ya. Dia nggak punya apa-apa. Mau makan apa dia? Hah? Maka dia bisa mengambil harta zakat. Termasuk Ibnu Sabil yang kehabisan bekalnya. Barakallahu fikum. Mungkin enggak ya santri kehabisan uang Hah? santri dari jauh, Hah? gak ada kiriman dari orang tuanya, betul-betul habis uangnya, harus bayar SPP segala macam tidak ada. Masuk tidak ya? Kalau yang semacam ini barakulahikum dimasukkan dalam kategori fakir miskin. Hah? Kategori orang yang miskin dikasih dikarenakan fakirnya atau dikarenakan miskinnya barakulahikum. Wallahu taala lembis sawab. Ini yang namanya mustahik zakat mal. Barakallahu fikum. Nah, apakah zakat mal itu dikasih rata untuk delapan golongan tadi? Ataukah bisa dibagikan diberikan pada sebagiannya? Jawabannya boleh rata, boleh sebagiannya. Bahkan pendapat yang rajih boleh zakat mal itu dikasihkan kepada satu golongan saja. Itu boleh. Semuanya boleh barakallahu Apakah boleh zakat dikeluarkan? Zakat mal kita dipindahkan ke tempat yang lain? Jawabannya hukum asalnya tidak boleh. Zakat mal untuk daerah masing-masing baru kemudian di, dipindahkan ketika barakallahu tempatnya dia tidak ada lagi yang berhak menerima zakat. Sugi kabeh lempar ke daerah yang sebelahnya lagi, sebelahnya lagi, sebelahnya lagi. Barakallahu Allahu wallahu taala a'lamu bissawab. Gitu ya. Itu secara ringkas terkait dengan bab Zakat fitrah bab sendiri. Yang yang, yang kita fokuskan zakatul mal. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang bertanya estimasi piutang selama 2 tahun 60 juta. Loh. bunga bungae ya, piye? Bagaimanakah cara mengeluarkan zakatnya? Kok pakai estimasi segala? Atau menghutangi orang itu kan mestinya kan jelas nominalnya kan. Kok pakai estimasi segala? Emang piutang antum beranak pinak apa? <laughs> Kalau beranak pinak nggak boleh riba ya. Ya Allah, nggak usah pakai estimasi. Piutang kita di orang lain 60 juta. Berarti sudah mencapai nisab. Mungkin eh, tahu gimana gambarannya. Dia selama 2 tahun itu ketemunya 60 juta. Barakallahu Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab begitu angkanya bergerak ke angka 47 juta. Ditandai dan dihitung tahun berikutnya. Terus merangkak sampai 60 juta, maka dikeluarkan zakatnya ketika dari uangnya harus sendiri. Nah, mungkin dari dari uang uang yang dia pegang sama dia, dari uangnya harus sendiri. Ada kemana? 2,5 persen dari total yang ada. <clears throat> Tapi kalau yang antum maksudkan adalah antum punya piutang 60 juta dan antum tidak pernah mengeluarkan zakatnya dia. Sudah dua tahun ini belum dikeluarkan zakat. Maka dalam kondisi yang demikian barakallahu fikum antum harus mengeluarkan zakat per tahun. 60 juta 2,5 eh, persennya per tahun. Berarti total semuanya 5 persen dari 60 juta tadi. Barakallahu fikum. Yang dibahas oleh para ulama adalah ketika antum memiliki piutang mati, piutang yang nggak bergerak, yang diharapkan cair. Antum orang banyak utang sama antum. Total semua piutang antum sudah mencapai 100 juta. Ini orang sudah hampir 5 5 tahun gak bisa bayar. Nah, antum udah nggak dianggap kan? Ternyata pada tahun yang keenam cair. Cair ya ikhwan. Dia bisa bayar hutang tadi 100 juta. Apakah kita harus mengeluarkan zakat selama 5 tahun tadi? Jawabannya ada khilaf di kalangan para ulama dan yang roji Allah taala antum keluarkan pada tahun terakhir saja. Paham ya? Sekali keluar untuk tahun saja. Tahun yang paling terakhir dia dikeluarkan 2,5% dari 1 juta والله تعالى alam بالصواب Bagaimana untuk perkebunan sawit yang bisa panen tiap dua minggu sekali? Apakah dikategorikan zakat biji-bijian dan berapa nisabnya apakah sama? Masya Allah. Untuk sawit ini tidak masuk ya. Pendapat yang kita rujukan kemarin tidak dikiaskan dengan yang lain. Sehingga sawit tidak ada zakatnya. Yang ada anjuran untuk banyak berinfak dan Oh. Nek infak dan kok itu bisa lebih dari 50 persen. <laughs> Bahkan mungkin 100 persen. Nah, Bisakah zakat dipakai untuk pembangunan musola? Tidak boleh. Zakat itu untuk individu bukan untuk bangunan. Masjid, musola bukan termasuk mustahik zakat. Sehingga dikeluarkan dari dari uang-uang uh, sodakoh Apakah dengan surat edaran dari Kementerian Agama yang ditujukan kepada pengurus-pengurus masjid atau musola untuk menerima zakat mal, zakat fitrah termasuk amil zakat? Nah, insya Allah demikian ya. Kalau resmi pemerintah yang meminta, insya Allah demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika nisab di bulan pertama terpenuhi? Namun di bulan yang ketiga turun atau kurang dari nisabnya. Perhitungan haulnya apakah berubah? Tidak. Begitu sudah mencapai sebuah nisab di bulan ini. Langsung satu haul. Antara haul tadi itu naik turun naik turun naik turun naik turun. Nanti dihitung ketika satu haul. Di, di, di ujung tahun dilihat. Kurang dari nisab nggak ada zakat atau nisab terlebih ada zakat. Jadi nggak kemudian eh, nisabnya standar atau naik gitu. Enggak. Yang dihitung pertama, begitu mencapai satu nisab di bulan ini langsung tandai bulan Mei. Sudah. Hitung satu haul baru Mei tahun depan antum cek kembali dari semua yang ada. Wallahu taala alamu bisawab. Pun kemarin. Nah, pertanyaan, Atau sih? Terserah, jawab orang. Jawab belum? Hah? Jawab semua atau gimana? Hah? Eh, eh, pertanyaan-pertanyaannya ada yang menohok-nohok. Hah? Pertanyaannya ada yang menohok-nohok loh ini. Ah. Saya cuma nawari saja. Tuh kan, tuh kan, wah ono-ono semua ini. Nah. Gimana Nah, bab zakat kok langsung menohok-nohok. Dari lain enggak? Udah, ada lagi yang lain? Nah, ada yang mau tanyakan? Langsung. Silakan. Kenapa? Kalau masih insya Allah masih masih masih stabil lah. Naik turunnya nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak. Mungkin teman tanyakan apakah menggunakan standar nisab yang awal ataukah standar nisab yang akhir? Misalkan di, eh, di bulan ini Ah, harga emas 500 ah, sekian. Ah, di, di, dihitung tadi kerusnya 547 juta. Antum menghitung sekarang ini. Sudah punya uang 47 juta. Yes. Berlaku begitu satu haul dicek emasnya ternyata naik lagi. Harganya 600 ribu rupiah. Dimanggil. Barakallahu otomatis e, nisabnya naik lagi menjadi sekitar mungkin 60 juta atau 50 sekian juta atau nggak punya di sini Allah alam bisa ya, yang diperhatikan Insya Allah Insya Allah krus yang terakhir Insya Allah yang diperhatikan adalah ketika krus yang terakhir jadi untuk penentuan nisab yang awal menggunakan kala itu tapi ketika satu haulnya nanti antum menggunakan kurus saat itu. Allah taala alam bisawab. Jadi qimatul yaum nominal atau harga emas hari itu. Barakallahu fikum. Hah? Maksudnya diberikan sama keluarga. Ya dilihat kalau keluarga tadi satu bukan yang kita tanggung. Ya mandiri. Yang kedua, dia termasuk uh, mustahik zakat dikasih. Kalau dia yang kita yang menanggung dia nggak dikasih kan. Semua orang yang kita tanggung tidak dikasih zakatnya kita. Tadi misalnya. Misalkan uh, kita punya saudara, dia mandiri, dia sendiri urusannya, Pak. Ternyata dia miskin, sesuai dengan ketentuan fakir miskin yang ada. Bisa kita kasihkan sama dia dan terhitung zakatun wasilah, sedekah plus silaturahmi, dua pahala. Dengan dua ketentuan tadi. Yang pertama tidak kita tanggung, yang kedua termasuk daripada mustahik zakat. Barang lain. Nah, monggo. Tanya apa ini? Apa adi nggak masuk? Pendapat yang tadi yang terojikan tidak dikiaskan sehingga padi tidak masuk, coklat tidak masuk, kopi tidak masuk, sawit tidak masuk, semua nggak masuk. Yang masuk hanya kurma, kismis, kemudian bur, ya, biji gandum dan syair. Barakallahu itu. Wallahu a'lam bishawab. Nih. nilainya hilang tidak dengan emas dengan dia masih ada nilainya Al-Muhim panjang Untuk itu ada ikhtilaf panjang di kalangan para ulama Tapi hampir semua ulama kita di zaman sekarang ini Mengatakan mata uang termasuk Daripada uh, eh, Nakdain Kena zakat Yang mereka ikhtilaf apa ini yang mereka ikhtilahkan adalah ilahnya. Apa sebabnya kok dimasukkan dalam kategori nakdain alat bayar? Ada yang mengatakan ilahnya nakd alat bayar. Ada yang mengatakan uh, apa namanya mereka bahasakan uh, nakat, nakd, namanya syabahiyah. Ilahnya mirip-mirip dengan alat bayar. Yang dibahas mereka panjang itu ilahnya. Bukan terkait dengan poin tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, namsi ma'al ulama ya akhi. Gimana lagi? Kecil sekali, sedikit sekali ulama yang mengatakan enggak ada zakatnya. Perkara, perkara ya enggak mungkin di salah. Ulama tahu kan sama sekarang ini ya. Dulu emas dan perak, dirham sama dinar. Itu sekarang-sekarang ini. Sedikit sekali yang mengatakan enggak ada zakatnya. Hampir semuanya mengatakan ada zakatnya. Yang mereka ikhtilafkan terkait dengan ilah. Ada yang mengatakan ilah tindakat, oh ya ilah thamaniyah. Harganya, nominal harganya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nafsi ma'na lama ya. Apa? Ada ada permasalahan masalah gelap. Uh, terus ada yang mendapat solusi kan ini ya namanya contohnya namanya ini ada jagat perdagangan kalau yang uji tidak nanti. Kalau yang ada pendapat eh, saya saya ini tidak momennya zakat itu ya. Momennya kita tuh mengekor pada siapa apa termasuk dalam tanda kuning taklid. Kalau kita kan bisa. Ya harus dibaca si argumentasinya. Harus dibaca si argumentasinya. Artinya antum antum sependapat dengan beliau-beliau tadi karena tahu argumentasinya. Bukan karena hawa nafsu. Iya, ya. Dari pamannya. Nah, ya antum baca, baca kasih. Gitu. Wah, mantap ini. Ada masalah. Toleransi yang kelas ini. Nah, terus karena hawa nafsu, wih dagangan gua akeh. Wah, omsetnya juga besar. Oh, ada khilaf Ya, gimana gimana gimana? Ada yang mengatakan dalam Ada. Siapa? Wah, Syekh Albani ya, Syekh Albani. Sudah kesakatnya dorongan dia hawa nafsu pengen orang disakati ini nggak boleh harus dikaki dulu Loh, kenapa belum mengatakan demikian oh, karena ini ini nih bahkan sekian banyak argumentasi yang ada nah, kalau ini lagi umpamanya pas, pas longgar mengikut yang jumhur kalau yang pas tidak longgar mengikut yang yang petaya semua karena itu ya kalau kalau longgar ya nggak ada zakatnya apa? Lah kan kalau longgar ikut jumhur, ya ya kena zakat, ya apa juga uh, diri seperti itu. Mamanya. Nah, misalnya enggak lagi enggak longgar, lagi enggak omsetnya kurang, pendapat jumhur. Ada zakatnya lagi. Nah, nyuruh orang lain zakat zakat zakat zakat zakat. Dianya enggak karena lagi hancur omsetnya dia. Lagi omber banyak omsetnya, eh pendapatnya Albani enggak zakatnya. <laughs> itu namanya hawa nafsu. <laughs> Ya harus dipilih salah satunya yang rojih. soalnya Saya pribadi, saya pribadi ya. Sampai saat ini saya pribadi masih condong kepada pendapatnya Syekh Al-Bani Saya pribadi sampai detik ini, nanti nanti ngaji lagi mungkin bisa berubah. Sampai detik ini saya pribadi masih pendapat dengan pendapatnya Syekh Al-Bani dan yang pertama. Tidak ada zakat tijarah. Dikarenakan yang namanya harta zakat itu harus ada nas. Nas langsung ayat atau hadis yang menyebutnya. Tidak. Yang mana? Ada sini, saya kurang begitu perhatian. Dan yang kedua, hukum asal harta seorang muslim itu haram. Tidak boleh melainkan dengan hak Islam. Nah, dan juga argumentasi secara umum tidak ada zakat pada kendaraannya, pada kudanya, pada budaknya. Kata kendaraan mungkin diperjualbelikan, budak mungkin diperjualbelikan. Nah, nah. Itu bukan karena hawa nafsu. Tapi betul-betul memang saya sampai sekarang secara argumentasi masih mantap dengan pendapat nggak ada zakat bicara. Tapi saya jelaskan kepada kepada Ivan Ivan terkait dengan tata cara zakat tijarah supaya apa? Mereka yang sependapat dengan jubur bisa mengamalkannya. Barakallahu. Ngoten nggih. Iya. Ya. Anu, anu jangan bebek sama saya. Anu harus uh, ngaji dulu. Hah? Sekarang marah amrat karena kucing angguran. Itu apakah bisa diperjualbelikan? Apa yang termasuk Pendapat yang sahih untuk kucing bisa diperjualbelikan. Tapi dengan syarat satu, harganya tidak merajik. Ya standar lah kalau sampai melampaui batas itu namanya menyanyiakan harta. Yang kedua ada pemanfaatan mubah yaitu dipelihara, e, burunya bagus, ini untuk kesenangan yang mubah. Bukan untuk dimakan. Dimakan hukumnya haram. Sekarang kucing Andorra dihargai 50 juta. Bangetan ya, itu bahatul mal ya. Hmm, kalau dia dihargai 2 juta, 3 juta, ya 5 juta masih wajar. Nah, saya ke juta, satu juta kayak kucing siji. Ya kayak apa? Nah, itu Ridatul dah Tidak, tidak, tidak. Hitungannya bukan seperti itu. Hitungannya umumnya masyarakat. Ah, burung kecil itu loh. Dihargai ke juta, suaranya melangking bagus. Burung kecil itu goreng rasanya. itu ridatul ya, mal. Tetap tidak. Para ulama menyebutkan tidak boleh melampaui batas harganya. Ya jangan ikut campur situ. Itu bukan ranahnya antum wahai, wahai kaum muslimin. Hah? Itu bukan ranahnya antum wahai kaum muslimin. <laughs> gitu ya. Allahu a'lam. Gimana, Pak? ya antum bayar enggak bayar ya bakal ditagih. Antum enggak bayar ya bakal dihitung. 10 tahun ya bengkak antum pajaknya nanti. Itu disebut oleh para ulama mimma ta'umu bihil balwa, perkara-perkara yang tak terelakkan lagi. Ini musibahnya sudah merata, nggak mungkin kita mengelak lagi. Ya sudah, dikeluarkan pajaknya dan kita berlepas diri dari itu semua. Sebab dalam perkara pajak tidak boleh ada pajak bagi kaum muslimin. Pajak itu hanya dibebankan untuk orang kafir atau barang-barang yang orang kafir. Hanya satu keadaan di mana muslimin diwajibkan untuk itu. Ketika negaranya miskin. Negaranya miskin, tidak punya kemampuan apa-apa, harus gotong royong masyarakat untuk bangun negara. Maka masyarakat membayar uang nyetorkan uang kepada pemerintahnya untuk kepentingan mereka sendiri. Hanya itu saja yang diperbolehkan oleh para ulama. Yang lain nggak boleh. Paham ya? ya nggak terlakan, ya sudah bayar sudah. Ya. Nggak dibayar tahu itu kan tuh. Oh, udah dihitung terus itu. Iyo sampai atau sampai telung puluh tahun, buat tahu-tahu ratusan juta keok. Hmm, gitu ya. Dibayar dikarenakan tak terelak.